Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakak, Kamandanu. masih juga tidak percaya bahwa aku aku mencintaimu. Messi, maafkan aku Messi. Oh. Messi, oh. Messi.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 mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. seri ke-333 ini didukung oleh para pemain Ape Burhan sebagai Wong Agung, Bang Jeger sebagai Sudra Palong, Penny sebagai Jana Lelung, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Wenda Lubis sebagai Wirot, Ivonero sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Wong Agung atau Guru Jana Mahadwija telah memberikan tambahan aji segara geni kepada Empu Bajil. Dan Empu Bajil telah mampu menyerap ilmu tersebut, sehingga memperoleh tingkatan yang cukup tinggi. Setelah Empu Bajil pergi, Wong Agung kembali kepada Pokan Tengger. Ketika menginjak halaman rumahnya, dia melihat Sudra Palong dan Jana Lelung tengah bercakap-cakap di serambi depan. Dia sudah pergi. Dia sudah meninggalkan padepokan Tengga. Kalian berdua tidak perlu memikirkannya lagi. Apakah Kakang Bajil telah memperoleh apa yang diinginkannya, Guru? Benar, Sudra Palong. Bajil telah memperoleh apa yang diinginkannya. Aku telah memberikan tambahan aji segara geni kepadanya. Hal itu bisa berbahaya sekali, Guru. Iya. Aku ibaratnya memberikan mainan pisau yang sangat tajam kepada seorang bocah cilik. Pisau itu bukan hanya dapat mencelakakan orang lain, tapi bisa juga mencelakakan dirinya sendiri. Tapi bajil telah memojokkan aku. Ampun, guru. Seharusnya guru tidak memberikan tambahan aji segara geni kepada Kakang Bajil. Iya, guru. Guru terlalu bermurah hati kepadanya. Ah, ampun, guru. Maaf, guru. Bukannya kami berdua iri, tapi memang sebenarnya guru tidak perlu memberikan tambahan ilmu apapun kepada Kakang Bajil. Guru sendiri mungkin lebih tahu sikap Kakang Bajil. Guru lebih mengenal seluk-beluk hatinya. Sudra Palong dan kau, Jana Lelung, Iya, ya, guru. Semula aku memang tidak akan memberikan apa-apa kepada Bajil. Aku tahu siapa Bajil. Aku kenal watak, sikap, dan kecenderungan-kecenderungannya yang merusak. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah bekas murid Padepokan Tengger. Maaf, Guru. Ampun, Guru. Bekas murid. Artinya sudah bukan murid lagi. Benar, Sudra Palung. Tapi sedikit banyak dia pernah menimba ilmu kepadaku. Dia pernah menjadi anak didikku. Sampai mati, Orang yang bernama Bajil itu tidak dapat mengungkiri, tidak dapat menyangkal bahwa Wong Agung pernah membentuk dirinya, bahwa Wong Agung pernah memberikan dasar-dasar pengajaran yang baik kepadanya, bahwa akhirnya dia tersesat jalan. Itu lain soal. Karena itu, Sutra Palung, aku tidak punya pilihan yang lain kecuali meluluskan permintaan Bajil. Dalam hal ini, Aku harus bisa bertindak bijaksana. Kalau misalnya permintaan Bajul tetap kutolak, tentulah dia akan kecewa dan sakit hati. Dan dia akan menganggapku sebagai guru yang pelit ilmu, guru yang tidak bertanggung jawab. Karena itu Sutra Palung dan kau Jana Lelung, bagi seorang guru, murid tidak lebih dari segumpal lempung atau tanah liat. Lempung yang baik tentu akan mudah dibentuk menjadi wujud-wujud atau pernyataan-pernyataan diri yang baik. Sebaliknya, lempung yang kasar dan mawur tentulah akan sulit untuk dibentuk menjadi apapun juga. Dan pada padepokan Tengger ini menyediakan diri sepenuhnya bagi bermacam jenis lempung. Kalau memang lempung itu masih bisa dibentuk, itulah tugasku membentuk lempung menjadi perwujudan-perwujudan yang baik. Tapi kalau memang lempung itu sudah terlalu kasar dan mawur, apa yang bisa kulakukan? Ini bukan pernyataan putus asa, Sudra Palong. Sama sekali tidak. Sekali lagi, Bajil telah memojokkan diriku. Dia telah meminta yang tidak sepantasnya dipinta. Dia telah menginginkan sesuatu di luar batas kemampuannya. Dia telah meminta takaran lebih banyak dari yang seharusnya diterima. Dia telah mencampur adukan aliran ilmu putih dengan perwatakan-perwatakan jahat yang terdapat dalam dirinya. Sebenarnya sungguh sangat disayangkan. Tapi kembali lagi ke soal semula bahwa Bajil telah memojokkan diriku. Bajil telah memaksaku dan aku tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan yang lebih baik, kecuali meluluskan keinginannya. Sudahlah, Sutra Palung. Sudahlah, Jana Lelung. Kalian berdua tetaplah menjadi murid-muridku yang terbaik. Masa depan Padepokan Tengger ini terletak di tangan kalian berdua. Soal bajil sudah kuanggap selesai. Dia tidak bakalan berani kembali lagi ke lereng Tengger. Dia sudah kuanggap sebagai telur pusuk. Lupakan saja dia. Lupakan saja bekas saudara seperguruanmu yang bernama Tong Bajil itu. hanya berada di dalam genggaman tangan-tanganku. Ah. <laughs> Dengan aji sekara geni yang begini dahsyat, aku pasti akan dapat meraih apa saja yang kuinginkan di dunia ini. Aku akan menjadi raja di dunia kependekaran. Tapi, tapi aku masih belum puas. Aku masih belum puas kalau belum dapat membinasakan orang yang bernama Arya Kamandanu dan merebut pedangnya itu. Tapi aku tidak terlalu terburu-buru. Lebih dulu aku harus tekun berlatih. Dan untuk itu, aku membutuhkan suatu tempat yang nyaman dan aman. Di tempat itulah aku akan memperdalam aji segara geni. Melatihnya siang malam. Sehingga ilmu itu merasuk sampai ke tulang sumsumku sampai ke urat-urat darahku. Bacil <laughs> kelihatan sangat girang. Sudah sejak tengah malam tadi dia meninggalkan lereng Tenggel. Fajar mulai menyingsing dan Empu Bajil meneruskan perjalanannya. Perjalanan menuju suatu tempat di mana dia akan melatih ilmu atau aji segara geni. Perlahan-lahan Sang Hyang kara menyempulkan wajahnya dari mulut Cakrawala. Cahayanya yang hangat menyentuh ujung-ujung daun. Bukit Kurawan menjadi terang, seolah kehidupan baru saja dimulai setelah semalam berhenti karena tidur dalam kelelahan. Aduh, batu-batu ini keras sekali. Sampai kapan aku harus menggali? tapi aku tidak boleh berhenti bekerja. Harta kekayaan peninggalan guru berada di dalam sana. Terkubur bersama runtuhan batu-batuan. Aku harus terus membongkar batu-batuan ini dan menemukan kembali lempengan-lempengan batu bergambar itu. Paman Wirat? Paman Wirat? Ada apa ini Sakauni? Saya kira Kamandanu sudah putus asa, Paman Wirat. Sudah beberapa hari kita menggali batu-batuan ini tanpa hasil yang memuaskan. Setiap kita gali, maka batu-batuan yang di atas runtuh menimpa mulut goa. Oh, nampaknya memang usaha kita tidak memperoleh kemajuan, Paman Wirat. Tapi kita harus terus berusaha, Nini Sakauni. Ada apa, Nini? Di mana Angger Kamandan? Sakawuni tidak menjawab. Dia hanya mengulurkan selembar daun rontal kepada Wirat. Dan Wirot segera membukanya dan membaca tulisan-tulisan yang berada di dalamnya. Paman Wirot, kita sudah beberapa hari menggali batu-batuan yang menyumbat mulut gua tanpa hasil yang memuaskan. Memang sayang sekali. Lempengan-lempengan batu itu memang harus dapat kita keluarkan kembali. Harta kekayaan warisan Paman Ranubaya harus kita selamatkan. Tapi saya menjadi jenuh, Paman. Saya bosan dan saya menjadi putus asa. Karena itu saya bermaksud mencari cara yang lain untuk memahami apa yang tertulis di atas lempengan-lempengan batu. Saya akan pergi barang beberapa hari, Paman. Mudah-mudahan saya mendapat petunjuk di tengah jalan nanti. Barangkali saya akan pergi tidak terlalu lama. Nah, bagaimana pendapatmu, Nini Sakauni? Saya pun menjadi bosan, Paman. Sepertinya usaha kita akan sia-sia saja. Batu-batuan yang menyumbat mulut gua itu terlalu banyak jumlahnya. Dan lagi sangat berbahaya kalau kita terus menggali. Karena dinding gua sebelah kiri bisa ikut runtuh, Paman. Hmm. Iya, memang benar Nini. Tapi sayang sekali. Terus terang, saya tidak bisa meninggalkan tugas dan pekerjaan ini. Jadi, Paman Wirat akan terus menggali? Benar, Nini. Oh. Saya akan terus menggali. Terus menggali karena hati kecil saya tidak rela melihat kekayaan guru terpendam di dalam ruangan koa. Saya juga mengalami seperti apa yang dirasakan Kamandanu, Paman. Saya menjadi jenuh. Saya menjadi bosan. Uh, kukira sebaiknya saya menyusul Kamandanu. Angger Kamandanu tidak akan pergi terlalu lama. Sebaiknya Nini menunggu saja di sini. Kami berangkat dari Istana Majapahit bersama-sama, Paman. Kami mengemban tugas dari Sang Prabu Kertarajasa. Lalu apa yang akan Nini Kauni lakukan sekarang? Ya, itulah Paman. Sebaiknya saya menyusul Kamandanu. Baiklah, Nini. Dan nanti setelah Nini menemukan Angger Kamandanu, ajaklah dia kembali kemari. Ya? Mungkin masih ada yang bisa kita bicarakan mengenai lempengan-lempengan batu itu. Baik, Paman Wirat, Saya mohon diri. Hati-hati, Nini. Kawuni lalu bergegas melangkah meninggalkan Wirot. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohonan. Wirot mendesah perlahan. Dia membalikkan punggungnya dan melihat mulut gua masih tertutup rapat oleh runtuhan batu-batuan. Wirot kembali mendesah perlahan. Sepertinya ada sesuatu yang berat mengganjal dalam hatinya. Mengapa dinding gua itu harus runtuh? Ada-ada saja. Ah, macam-macam saja. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan terus menggali. Aku akan habiskan sisa-sisa usiaku ini untuk terus menggali. Aku harus menyelamatkan harta warisan peninggalan guru. Sementara itu, Arya Kamandanu terus berjalan menyusuri pinggang Bukit Kurawan. Dia terus melangkah turun perlahan-lahan dan akhirnya kakinya menginjak tugu batas desa Kurawan, desa kelahirannya. Tiba-tiba hatinya menjadi sedih. Sekalipun sudah banyak mengalami perubahan, tapi Arya Kamandanu masih dapat mengenang beberapa tempat yang menyimpan peristiwa-peristiwa mengesankan dalam hidupnya. Dia terus melangkah. Dia terus melangkah dan melangkah Sepertinya ada sesuatu yang menyeret kakinya menuju ke tempat tertentu. Aneh sekali. Entah siapa yang membawanya kembali ke tempat itu. Arya Kamandanu terkejut karena tiba-tiba dia sudah berdiri di depan pelataran rumah kediamannya. Pekarangan rumahnya memang sudah banyak berubah. Banyak tumbuh-tumbuhan liar bertebaran di sana-sini. Tapi pohon darsana itu masih berdiri di tempat semula Pohon itu sudah kelihatan sangat tua. Pohon itu nampak sudah rapuh, berdiri dengan rapuh di depan bekas-bekas rumahnya yang terbakar. Tiba-tiba dia seperti melihat ayah ayahandanya, Empu reksa, duduk di serambi depan. Begitu bayangan itu lenyap, tiba-tiba muncul nyirongkot, Rongkot, abdinya yang setia, tengah menjemur pakaian di halaman samping. Oh, rumah kediaman. Rumah yang dulu telah melahirkannya, dan membesarkannya kini sudah tiada lagi. Sudah merupakan kenangan berdebu yang semakin lenyap oleh sang waktu. Oh, mengapa aku sampai di sini? Siapa yang telah membawaku kemari? Mungkinkah aku merindukan kembali hal-hal yang sudah jauh di belakang sana? Oh, rumah tinggalku. Tak ada yang bisa kulihat sekarang ini. Kecuali puing-puing kenangan yang menyakitkan. Di rumah itu dulu aku pernah mengawini Mesin. Di rumah itu dulu aku pernah bertengkar dengannya. Di rumah itu dulu aku pernah bertengkar dengan saudara tuaku, Kakang Dipangka. Oh, tidak, tidak. Aku harus segera pergi dari sini. Aku tidak tahan melihat semua ini. Aku tak ingin membiarkan diriku tenggelam dalam kabut kenangan masa silam. Hup! Arya Kamandanu segera melompat. Dia kemudian berlari sekencang-kencangnya. Dia terus berlari menembus kegelapan malam. sudah teringat semuanya itu. Ah, di mana aku sekarang ini? Dan bangunan apakah itu? Kembali Arya Kamandanu terkejut karena tiba-tiba dia sudah berdiri di sebuah bangunan tua Bangunan itu mirip sebuah candi atau bangunan peninggalan bagi para pemuja Sang Siwa Buddha. Arya Kamandanu segera dapat mengingat kembali bangunan apa itu. Candi Walandit. Ya, sekarang dia sudah berdiri di depan Candi Walandit. Candi Walandit. Tempat ini pun telah menggoreskan kenangan paling dalam di hati sanubariku. Nari Rati. Sekarang Nari Rati sudah tiada lagi. Gadis menguntur kepada siapa aku pernah memberikan cintaku yang pertama itu. Sekarang sudah tiada lagi. Barangkali arwahnya sudah tentram di alam baka. Dia tidak tahan menjadi istri Kakang Dwi ah, Kakang Dwi Kakang Dwi Sejarah kehidupan masa laluku tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kehadiran Kakang Dipangga. Di dalam ruangan Candi Walandit itulah, Kakang Dipangga telah mengkoyak-koyak hatiku. Telah merebut apa yang menjadi milik kebahagiaanku. Oh, tidak. Tidak. Aku harus segera pergi dari sini. Aku tidak ingin melihat semuanya ini. Aku harus pergi. Aku harus pergi dari sini. Akhirnya Arya Kamandanu kembali berlari meninggalkan halaman Candi Walandit. Dengan menggunakan aji seipi angin, Arya Kamandanu terus berlari bagaikan terbang melintasi pohon-pohonan. Sebentar kemudian dia sudah keluar dari wilayah desa Kurawan, tapi dia masih terus saja berlari. Aku tak ingin melihat semuanya ini. Nyala, wahai kenangan. Pergilah sejauh-jauhnya. Pergilah dan tinggalkanlah Arya Kamandanu. tiba di mana-mana aku berjumpa dengan setan-setan kenangan. Untuk apa aku mengingat semuanya itu? Tiada gunanya. Oh, oh, di mana aku sekarang ini? Sepertinya aku sudah jauh. Ya, sudah jauh meninggalkan desa Kurawan. Arya Kamandanu melihat keadaan sekitarnya. Ada sebuah jalanan berbatu memanjang di hadapannya di sepanjang tepian jalan tumbuh pohon-pohon panggang, pohon-pohon sejenis pohon beringin. Arya Kamandanu kemudian melangkah perlahan-lahan dan merebahkan dirinya di bawah pohon panggang yang sangat rindang. Untuk sesaat lamanya dia istirahat di situ. Dia merasa sangat lelah, terutama sekali pikirannya. Ia berusaha untuk mencampakkan segala gambaran yang menghantui pikirannya. Gambaran-gambaran tentang masa lalunya Mendadak dia terkejut sekali karena merasa pundaknya disentuh oleh seseorang. Arya Kamandanu segera membalikkan punggungnya dan dia melihat seorang laki-laki tua berdiri di hadapannya. Laki-laki tua itu berpakaian seperti halnya pakaian seorang petani. Walaupun malam gelap, penerangan hanya dari cahaya bintang-bintang yang bertaburan di atas langit. Namun Arya Kamandanu dapat melihat laki-laki itu tersenyum ramah. Nah, siapakah laki-laki tua itu? Dan apa yang akan dialami oleh Arya Kamandanu selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.